Yeah. ولا تمثيله بل الله أعلم بما يتعلق بالغيبية سبحانه وتعالى طيب أشكر جزاك خير بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwah طيب kemarin tertinggal sedikit karena terhalang hujan yang belum kita bacakan di sini ada satu halaman dari kalamnya Syekh bin Bas rahimahullah taala dalam sarah dari bab yang sebelumnya bab yang kemarin bab qaulillahi ta'ala innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a Lalu dikatakan oleh Imam Bukhari Dazur Dazur ini termasuk Sehingga mubalago Banyak keluh kesah lalu an mananya dazuran Banyak keluh kesah Kemudian beliau Imam Bukhari mengatakan hadis dari Amr bin Taglib radhiallahu anhu. Beliau berkata, Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam malun, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam malun fa'ata qauman wa mana akharin. Fabalagu annahum atabu. Faqala inni u'ti rajula wa ada'u rajula. Waladhi ada'u ahabbu ilayya min alladhi u'ti. U'ti akwaman lima fi qulubi min al-jaza'i wal halak. وأكل أكواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير منهم عمرو بن تغلب فقال عمرو ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم ini sudah telah lewat bahwasanya suatu kegembiraan yang diterima oleh didapatkan oleh Amr bin Thalib radhiyallahu anhu di mana beliau termasuk dari orang yang diberikan atau diberi oleh Allah dalam hati mereka berupa kecukupan dan kebaikan. Kecukupan dan kebaikan yang dalam hati adalah kunci segala kebaikan. Khair di sini adalah perkara yang sudah enggak lagi perlu dibandingkan dengan yang lain cukup bagi orang yang memiliki kebaikan dalam hatinya sudah kebaikan yang mutlak. Maka di sini Amr mengatakan mawhibu, aku tidak mencintai atau tidak menginginkan anal sesungguhnya bagiku humurun na'am unta merah Kenapa? Karena aku telah mendapatkan kalimat dari Rasulullah kalimat yang sangat berharga minhum amru bin taglib termasuk dari orang yang diberikan kecukupan oleh Allah dalam hatinya dan kebaikan dan nilai yang harus dimiliki oleh seorang muslim seorang mukmin hidayah yang sampai kepada dirinya nggak perlu lagi dibandingkan dengan dunia bahkan dunia dan isinya seluruhnya nggak perlu lagi dibanding-bandingkan bagi seorang yang mendapatkan kebaikan berupa din, baik akidahnya, ibadahnya, suluknya, dan semua perkara din, jika sudah dilandasi dengan dalil yang benar, yang sahih, dilalanya sahih dan juga dilalanya benar, cukup bagi dia bergembira, nggak perlu dibandingkan dengan yang lain. Didukung oleh orang atau nggak didukung oleh orang, Diterima orang, nggak diterima itu orang ini sudah sudah perkara nggak perlu diperhitungkan. Maka jangan berangan-angan atau jangan mudah kepencut tertelan dengan gemerlapan dunia terkhusus bagi seorang talib menurut ilmu hari demi hari menjalani ketulusan kesabaran dalam mencari ilmu ini semua adalah suatu kebaikan yang nggak perlu lagi dibandingkan dengan yang lain. Apa ya, Pak? Dan nggak perlu minder. Dan nggak perlu kecil hati. Ketika kita melihat banyak manusia mendapatkan perkara dunia, tapi perkara agamanya rapuh bahkan kita bilang kosong, bahkan mungkin musyrik walaupun dia mungkin mengaku Islam, mengaku Muslim. Maka kalimat yang tadi telah disampaikan oleh Rasul kepada Amr bin Taglib ini adalah sebagai ukuran dengan perkara-perkara yang lain. Yang itu suatu kebaikan dari agama Allah. Yang sampai pada seorang ini gak perlu dibandingkan dengan yang lain dari perkara dunia. Kadang keluarganya mendapatkan dunia yang begitu banyak Sementara dirinya hidupnya serba mepet serba kurang dan semisalnya selama dalam kebaikan dalam agamanya sudah itu lebih baik daripada dikatakan humurun na'am harta yang paling dicintai oleh orang Arab adalah onta merah maka <clears throat> nah, itu perhatikan ya betapa gembiranya Amr bin Taglib sehingga beliau mengatakan mauhibbu annali bi kalimatin Rasulullah sallallahu khumrun na'am. Khumrun na'am enggak ada artinya. Dibanding dengan kalimatnya beliau salam kepada dirinya. Minhum Amr bin Taglib. Apa ya, Pak? <clears throat> Kemudian sebagian kemarin yang perlu kita ulangi kita baca dari sarahnya Seven bin Bas وفي هذا أن الولي ينظر في المصلحة والتعليف وليس عطاؤه لقوم دليلا على أنهم أحب إليه من غيرهم لا قد يؤتيهم للتعليف أو لكف شرهم أو لأسباب أخرى وغيرهم أحب إليه وغيرهم أولى وغيرهم أحق لكن المصلحة لكن للمصلحة الإسلامية والسياسة الشرعية dikarenakan kemaslahatan Islam kemaslahatan syar'i kadang yang dicintai tidak dikasih. Tapi yang jauh dikasih. Ya kan? Yang mungkin agamanya kurang malah dikasih. Sehingga perlu diperkuatkan dengan sebagian perkara dunia. Pelihara qad yu'ti qaw aqwaman wa ghairuhum ahabbu ilaihi minhum. Dikarenakan ini, dikarenakan kemaslahatan Islamiyah, kemaslahatan siasat syariah. Apa siasat? Politik syari. Politik itu ada tiga. Ya kan? Politik yang mubah, politik yang haram dan politik yang masru. Ya kan? Dan politik yang mubah seperti ini. Bahkan termasuk apa? Termasuk mustahab. Biar hatinya orang yang kadang ada keluh kesah menjadi kuat dikarenakan apa? minimnya atau sedikitnya kebaikan yang ada dalam hati dia. Menjadi kuat karena didukung dengan perkara dunia. Tapi kalau orang hatinya kuat, ini lebih mulia daripada didukung dengan perkara dunia. Itu juga ada faedah tentang betapa mulianya orang yang memiliki iffah. Memiliki kebesaran hati. Memiliki iffah, memiliki kebesaran hati. Itu masuk keistimewaan. Enggak <clears throat> memiliki sifat tatollu, matanya enggak selalatan. Ngelirik punya orang lain yang sifatnya <clears throat> cuma keenakan yang sementara dan kadang mungkin sumbernya enggak jelas dari si haram ataupun halal. Dia memiliki tatollu, matanya jelalatan, lirak-lirik ketika ada orang lain memiliki sesuatu. Waladzai ikut yukti aqwaman wa gairum ahabu ilahi minhum. Dikarenakan ini dikarenakan karena maslahatan Islamiyah, dikarenakan siasat syariah. Ya. Tata cara mengatur secara syar'i kadang Rasulullah memberikan pada suatu kaum sedangkan yang lain lebih dicintai kepada beliau daripada mereka yang diberi. Minhum minman, utuh dari mereka yang tadi diberi. Yang lain kadang lebih dicintai, tapi yang diberi dibanding dengan yang tidak diberi, ya kan? Nilainya di sisi Allah, di sisi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka di, tidak diberi adalah lebih lebih mulia. Lakin lima fi qulubihim minal halak awal zaza yu'tihim. Tetapi dikarenakan ada dalam hati mereka itu berupa halak, dajur, keluh kesah sama saja diberi. Biar nggak keluh kesah, biar nggak semakin jatuh, biar nggak semakin mundur. Kebaikannya didukung dengan sebagian perkara dunia. Sehingga semakin kuat. Semakin baik, semakin mencintai Islam. Wabil hadis al-akhir ya ya'bauna illa an yabkhuluni wa ya'ballahu li al-bukhla. Jadi mereka enggan kecuali mereka itu menganggap saya ini bakhil atau ya ini, Menganggap saya ini bakhil. Bakhil ya bakhil, bahasa kita juga bakhil, kikir. Wa ya'ballahu li al-bukhlah. Dan Allah enggan pada diriku ini sifat kebakhilan, sifat kikir, sifat egois. Jadi Rasulullah SAW adalah sangat derma. Terkhusus di bulan-bulan Ramadan. Beliau sangat derma. Baik berupa dengan harta atau dengan yang lainnya sangat derma. Beliau memiliki khuluk al-azim, yakni Al-Qur'an. Wa innaka ala khuluqin azim. Jadi diantaranya adalah derma dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan derma termasuk hal yang sangat terkhusus bagi orang Arab. Di antara sifat yang ada pada mereka ada tiga. Di antaranya apa? Sajaah. Dan derma dan apa lagi satunya? Apa? Coba ingat. Keberanian, derma dan apa? Dan yang mudaif, memulihkan tamu. Ini jiwanya orang Arab. <clears throat> Rata-rata. Mayoritasnya. Sayyidul hasil anna waliyal amri alaihi ayulahidhal masaliha al-amata fil ata' wal man'i wa fi sa'iri su'unihi. Ringkas daripada apa yang dikandung oleh hadis yang telah kita lewati. Di adalah bahwasanya waliul amr. Waliul amr yang pada dirinya itu tali urusannya kaum muslimin, tali urusannya, tali urusannya rakyat pada tangan dia itu dikatakan waliul amr. Tali kekang urusan rakyat ini yang memegang siapa adalah waliul amr. Yang memiliki urusan yang memegang urusan kewajibannya yulahid memperhatikan lahadho yulahidu memperhatikan. Kalimat lahadu ini sering digunakan dalam bahasa amia bahasa pasaran, percakapan orang Arab. Lahid, perhatikan. Nah, lahid, lahid kaulahu. Fil amr, aja lahid. Nah, perhatikan Seorang wali amr harus memperhatikan masoleh al-amah, kemaslahatan umum fil atau dalam ketika memberi wal mana dan dalam kita mencegah jadi tidak memberi. Ini harus memperhatikan kemaslahatan umum. Wa fi sa'iri su'unihi dan dalam semua urusannya. Sa'ir ini bahasa fushanya adalah bagi ya Sa'ir fushanya itu ya Tapi sering dipakai dalam mananya apa? seluruh. Sair mananya bukan jami, tapi bagi yaitu yang fusa. Tapi penggunaan dalam bahasa-bahasa umum biasanya apa? Syair mananya apa? Jami. Dan dalam seluruh urusannya. Gitu. Apa? Hmm. Maka dikatakan suruh siba. Tahu suruh siba? Sisa dari minum dari air yang diminum oleh binatang buas. Apa haram? Apakah nasis atau tidak nasis? Hmm. Liannau mukallafun karena seorang tadi dikatakan wali amr dalam mukallaf terbebani. Bihada dengan ini hada kembali kepada terbebani untuk memperhatikan maslahat umum. Kemaslahatan umum ini seorang wali amr terbebani untuk memperhatikan kemaslahatan umur, ah, kemaslahatan umum. Makmurun bihada Mukallafun bihada, makmurun bihada. Terbebani dengan untuk memperhatikan kemaslahatan umum dan diperintah untuk benar-benar memiliki kepedulian tentang kemaslahatan umum. ayah susah al-ummata bima fihi maslahatuha. Sasa ya susu, siasa. Walil amr harus mengurusi umat bima fihi maslahatuha. Dengan apa yang ada dalam urusannya itu kemaslahatan umat, Tuhan dan kebahagiaan umat, wa najatuha dan keselamatannya. Ini waliul amr. Pemimpin rakyat seperti di negeri kita ini mungkin katakan presiden. Dan wakil-wakilnya dan aparat-aparatnya memikirkan mengatur umatnya, rakyatnya terkait dengan kemaslahatan umat tersebut, kebahagiaannya dan keselamatannya. Dan perkara yang paling yang dipikirkan untuk keselamatannya adalah perkara akidahnya, perkara agamanya. Ini seharusnya. Tapi kalau fakidu saya layuk tihi, kalau waliul amr nggak memiliki kebaikan dalam masalah agamanya, bagaimana mau mengatur umat demi keselamatan agamanya? Ya nggak bisa, nggak jalan. Menteri Agama tarola, Menteri Pendidikan tarola, Ya kan? Karena dia nggak memiliki agama yang baik, ya nggak bisa akan memberi aturan, memberikan kemaslahatan untuk umatnya dalam kebaikan agamanya. Nah, maka itu fakir sela yukti, fakir sela yukti. Kalau seorang itu kehilangan sesuatu, nggak mungkin akan memberikan sesuatu lagi. Bagaimana sesuatu akan diberikan pada orang lain, padahal dia sendiri nggak punya. Makanya, ya kan? Kalau sudah penguasanya, pemimpinnya yang memiliki tali kekang urusannya rakyat, agamanya enggak baik, jangan diharap akan ada kebaikan bagi rakyatnya. Enggak jangan diharap. Seperti negeri kita ini, sembarang amburadul. Sembarang masalah agama, kacau balau, kacau beliau, Nah, beliaunya kacau. Keadaan juga kacau. <clears throat> Kenapa? Karena mereka yang memiliki tali kekang dalam urusan rakyat jauh dari agama Allah yang benar. Ya kan? <clears throat> Ribut dalam masalah kemarin apa? Sadar. Sadar loh. Iya. Siapa lagi? Jenggot? Apa? Singkrang? Nah, macam-macam. Ya kan? Kalau perempuan pakainya telanjang, mana ada keributkan. Kalau laki-laki pakai cingkrang, padahal nggak sampai di atas lutut, itu sudah ribut. Ya kan? Jenggot dipelihara. Ya kan? Nggak menghabiskan uang, ribut. Gimana nggak menghabiskan uang? Kalau jenggot itu dicukur terus, dua bulan paling lama sudah dicukur lagi. Berapa biayanya seumur hidupnya? Ya toh? Berapa biayanya seumur hidupnya? Per dua bulan, per dua bulan, per dua bulan sampai ke sepuluh tahun. Dari umur punya jenggot berapa? Sekitar umur 18, 20. Terus habis berapa saja? Nah, tukang syukurnya berapa lagi dosanya? Ya kan? Nah, itu tengok. Tapi karena orang yang memiliki tali urusan terhadap rakyat ini adalah seperti keledai Keledai piaraannya bahkan lebih bodoh. Ya tadi bicara asal jeplak saja. Asal meletek gusine. Ayo. Nah, asal meletek gusine. Kiyainya nanti dukung seperti itu. Kiai dadapan. Salam-salam singgut. Singgut itu untuk menyelisih Yahud dan Majusi. Di sini nggak ada Majusi, nggak ada nggak ada Yahud, nggak ada Majusi. Maka jangan dibilang sunnah. Kalau mau singgut, silakan singgut, tapi jangan dibilang sunnah katanya. Coba enggak. Jangan dibilang sunnah. Belum lagi masalah cingkrang dan yang lain. ini kebanjiran dan semacam-macam. <clears throat> Ini ya ikhwah perhatikan. Semoga Allah memerangi mereka. Wada <clears throat> yu'ta, wada la yu'ta. Kadang ini diberi dan ini enggak diberi. Wada yu'addabu ini di, perlu dididik. Diberikan pelajaran. Wada yu'addabu, dikasih pelajaran. Wa diberi kasih larangan. Wada yusjan dan ini dipenjara. Wada yuktal dan ini dibunuh. Yang ini dikasih pelajaran, ini dikasih larangan, ini dikasih penjara dan ini dibunuh. Pulan-pulan dibunuh. Ala hasabi ma taqtadi al adillatu wal masalihul islamiyah. Semuanya diatur apa? Di atas apa yang dituntut oleh dalil-dalil syar'i dan kemaslahatan al-islamiyah. Tengok dalil syar'i. Jadi harus kenal dalil syar'i. Maka waliul amr harus kenal dalil syar'i. Bukan kenal tentang lafadznya saja, bahkan kenal tentang maknanya, lafadznya dan maknanya dan dilalanya yang benar. Nah itu. Siapa siapa nggak tahu para penguasa mengetahui Al-Qur'an ini adalah wahyu. Hadis. sesuai Nabi adalah termasuk sumber kedua dari dalil syar'i. Tahu, tapi mana tahu tentang maknanya, mana tentang bagaimana dilalanya. Kalau tahu pun maunya di pelintir-pelintir. Makanya dikatakan Allah hasbi ma taqtadil adillatu syar'iyyatu wal masalihul islamiyatu. Nah, sekarang ini yang mereka menyuarakan dengan suara Islam seperti hati. disebut Tahrir, PKS. Tahu tentang Al-Qur'an, tahu tentang wahyu dari sisi apa? Itu Qur'an itu wahyu. Itu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dilalanya ya kan. Kebanyakan dipelintir oleh mereka. Maka perlu kita mempelajari aqidah yang benar seperti masalah bab asma wa sifat. Mempelajari tentang masalah apa? ahkam syariah dari sisi dalil-dalilnya yang benar dari sisi apa? Dalilnya, kedudukannya dan juga maknanya dan juga apa? Bagaimana manhaj untuk mengenal dalil yang benar dari sisi subutnya dan maknanya. Wala taj'alallahu fi zakati haqqan lil mu'allafati qulubuhum fi baitil mali aidan. Karena kan semuanya Allah menjadikan hak dalam zakat untuk orang-orang yang perlu dilunakkan hati mereka. Ini semuanya dalam untuk kemaslahatan syar'i. Berarti hati itu enggak sama. Ada yang hati perlu dilunakkan, ada yang hatinya sudah memang kuat. Ini seorang wali amr harus mengetahui, menjiwai dan bisa memiliki ukuran. Demikian juga dalam betul mal. Nah, sekarang yang berjalan bukan zakat untuk ilmu alafakul qulubuhum, tapi apa? BPJS. Nah. BPJS nanti apa? Apa? Kartu apa kartu miskin? Nah, itu jadi nanti yang dapat pun kadang orang-orang yang enggak berhak di didapat apa di, diberi. Maka Islam cara yang ditempuh beda dengan cara yang ditempuh oleh orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Perhatikan di sini, zakat hak lil mu'allaf qulubum. Sekarang zakat enggak diurusi oleh wali amr. Mana ada zakat diurusi oleh waliul amr enggak ada. Yang ada apa? pajak. Zakat enggak ada. Kalau sudah pajak, beda dengan zakat. Semua manusia kena pajak. Ya kan? Rumahnya hutang pun kenapa? Pajak. Rumah belum bayar, bayar berapa persen kena pajak. Mobil hutang bawa lima juta, bawa belum pulang juga kena pajak. Pajaknya seperti orang yang bayar kontan. Nah, itu pajak, beda dengan zakat. <clears throat> Inilah yang ada dalam kenyataan sekarang ini. Maka Islam sungguh sangat jauh. Jadi buku ini kita pelajari kadang cuma apa? Faedahnya dalam kertas. Kalau faktanya di muamalah seharian jarang didapati untuk diterapkan dalam kehidupan kaum muslimin. Terus sebagian orang yang mengetahui haknya harta, pokok orang memiliki hak dari harta tersebut Tolak ilm memiliki hak. Tapi yang lain ada sudah enggak terlantar. Wabatun nas law lam yu'ta syai'an min hadzal mal aw min zakat la rubbama kafara. Kafara, yakfuru bukan kafara. Kafara takfif. Dan sebagian manusia seandainya dia diberi sesuatu dari harta tadi, dari harta zakat, dari harta sedekah umum, sedekah tatawu atau dari zakat maka kedangkalannya dia murtad. Kafara wartad sama saja. Jadi lalu kedangkalannya dia keluar dari Islam, murtad dari Islam, wartad dan dari Islam, kafara, wartad dan dari Islam. Maka supaya enggak sampai terjadi hal tersebut diberi, dikasih. Ahmad, tengok turu. Ya apa oleh turu jurino kata turu. Gelungku turu. Mune bengi gak turu. Wala rubama asa'a ilal muslimin biqati turuk wa gridalik. Sebagai manusia kalau nggak diberi sesuatu dari harta tadi, hartanya harta umum, hartanya umat, harta umum, hartanya negara. Kalau dikasih kadang-kadang asa berbuat jelek pada kaum muslimin dengan cara apa? Merampok. Kot itu ruk merampok. Kot ituruk ini mananya merampok dan yang lainnya. Falihada kana yu'ti aqwaman wa yad'u akharin. Karena kan ini semuanya demi kemaslahatan umat, kemaslahatan kaum muslimin. Rasulullah memberikan kepada suatu kaum dan yang lain tidak diberi, dibiarkan. Limuraatil masalih alaihi wasallam itu memperhatikan kemaslahatan-kemaslahatan yang dibutuhkan di kemasyarakatan. Fahamna ya ikhwan? Nah, memang harta negara ini banyak dari negeri kita ini harta banyak, harta negara banyak. Tapi kalau seandainya taklim seperti ini minta dan punya hak dari mereka pun syarat-syaratnya kadang yang ditempuh cara yang haram. Banyak kelompok-kelompok taklim, kelompok-kelompok kaum muslimin memiliki hak dari harta negara. Ya kan? Jika mau memenuhi syarat-syaratnya, cuma kita ini menghindar, enggak mengurus itu semuanya, enggak kepengen kenapa? Karena nanti syaratnya yang bermasalah. Paling enggak harus foto. Ini minimal. Ya kan? Dan paling enggak nanti mungkin gurunya harus ijazahnya standar sesuai dengan kemauan mereka. Ya. Kalau enggak, maka enggak dapat. Beda dengan kaum muslimin yang ada di seperti Timur Tengah. Ya kan? Kelompok taklim seperti seperti ini lah, mereka dapat hak. Di Pakistan, di Afghanistan, kaum muslimin diperhatikan oleh orang-orang yang dalam kepentingannya untuk mengurusi rakyatnya. Kalau negeri kita ini ya sulit syarat-syaratnya yang nanti akan berbenturan dengan dalil syar'i, maka ya kita cukupkan dengan apa adanya saja. Kelompok-kelompok ngaji TPA itu saja. Ya. Di mana-mana kita dengar dapat sekian, bantuan sekian, sekian, sekian, sekian. Bahkan juga di antara mereka banyak. Kenapa kalian nggak minta? Ya dapat ini, dapat ini, dapat ini. Mereka nggak tahu. Kita bukan nggak butuh, kita butuh. Cuma permasalahannya kebutuhan tadi akan menerjang apa hukum syar'i yang kita terjang inilah kan kita butuh-butuh kita sebab ketika hujan aja butuh dan dakwah ini butuh banyak ya kan cuma ya itulah yang jadi masalah banyak pelanggaran-pelanggaran syar'i yang harus terjang oleh seorang ketika mengurus dana ter tersebut. Seperti Riau atau istilahnya Honda. Honda apa? honor daerah. Honda, honor daerah. Itu ada trio namanya Honda. Itu honor daerah itu dari apa? Dari pemerintah. Tapi untuk menempuh sampai mendapatkan Honda tadi, ya ini banyak permasalahan yang harus diterjang. Tapi kalau orang itu nggak memperhitungkan tentang salah dan benarnya yang paling dapat. Nah, inilah yang bedanya antara orang yang memiliki ifa dan orang yang memiliki iffah. Memiliki apa? Kebesaran hati, kebesaran jiwa. Itu bedanya. <clears throat> Bagi yang memiliki iffah, yang penting dapat, ya udah, semuanya ditembus. Biasanya apa? Lobbynya menggunakan apa? Menggunakan anggota dia, anggota dewan. Itu biasanya. Itu di mana-mana. Nanti berapa persen tentang anggota dewan? 10 persen atau berapa? Itu sudah jelas Tukang sunatnya pun juga apa? Banyak. Tukang sunat, sunatnya. <clears throat> Ini perhatikan Yahwa. Maka kalau itu perhatikan. Itu Islam yang dalam naungan Islam yang benar. Tapi kalau sekarang dalam buku ini ya. Minimal kita tahu keadaan hukum syar'i yang sebenarnya. Dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah dalam hati kita. Tidak gampang kepencut dengan kemerlapan yang mereka dapatkan walaupun menerjang perkara-perkara yang tidak benar. <clears throat> Baik. Qala Imam Bukhari taala babu dzikrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa riwayatihi an rabbih. Bab menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan riwayatnya beliau dari Rabbnya. Al-Hadis berakam sabah alaf wa khamsami'a wa sitta wa salasin. 7536 hatta hattasani Muhammad bin Abdul Rahim. hatta sana Abu Zaid Sa'id bin Rabi Al-Harawi. sana Su'ba an Qatadah. An Anas radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam yarwihi an rabbih Qala idza taqarrabal abdu ilayya sibran taqarrabtu ilayhi dira'an. Jadi Anas menuturkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau meriwayatkan dari Rabbnya. Yarwihi an Rabbih. Yarwihi negara fa'ilnya Nabi. Meriwayatkan dari Rabbnya. Qala qala Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, "Idza taqarraba al-'abdu ilayya sibran taqarrabtu ilayhi dira'an." Allah Ta'ala berfirman dalam hadis ini, ini namanya diskusi. Apabila hambaku mendekat kepadaku satu jengkal, siber satu jengkal. Kata Allah, aku mendekat kepadanya diraan satu hasta. Satu jengkal dibalas dengan satu hasta. Satu hasta itu berapa jengkal? Sekitar tiga jeng jengkal. Ya gitu. toh? Nah, jadi dibalas dua kali lipat. Atau tiga kali lipat. Wa taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu minhu ba'an. Jika hambaku mendekat kepadaku satu hasta, kata Allah aku mendekat kepada hambaku ba'an satu depah. Satu hasta seorang hamba mendekat kepada Allah taala, maka Allah mendekat kepada hamba tadi satu depah. Lebih cepat Wa idza atani masyan ataitu harwalatan dan jika hambaku datang kepadaku dalam keadaan berjalan aku datang kepada hambaku harwalatan lari-lari kecil. Nah, lebih cepat ini semuanya adalah keterkaitan dengan sifat fi'liyahnya Allah sifat fi'liyah, sifat al-ikhtiyariyah, fi'liyah ikhtiyariyah. Dan ini semuanya adalah Wajib kita tetapkan sesuai dengan dohirnya. Dan kita tiadakan penyerupaan dengan sifatnya makhluk. Ya kan? Walaupun kadang sebagian orang merasa atau banyak mereka merasa apa? nggak bisa terima dalam hatinya. Tapi ahlu awal wal jamaah telah diberi landasan yang kuat untuk menjalankan hal-hal ini sesuai dengan dohirnya. Kama ja'at kama sebenarnya datangnya. Maka pelajaran penting bagi kita adalah kitab-kitabnya Ahlul Ilm seperti dari kitabnya Syekh Rasul Ibn Taimiyah. Maka dulu kita mendapati dari pengajar-pengajar kita ketika belajar sepatutnya seorang talib memiliki hal-hal yang perlu diperhatikan minimal adalah tujuh tujuh permasalahan tujuh kitab itu Jumatan kita seperti kita Tauhid. Sulus Salasa. Matana kita Wasitiyah. Ketiga. Matana kita Tahawiyah. Keempat. Ya kan? Arba'in Nawawiyah. Lima. Nah. Entah yang dua lupa saya. Dulu pengajar kita seperti itu mengajarinya. Nah, di antaranya adalah seperti itu. Kenapa? Karena kalau sudah memiliki pegangan kuat dalam referensi kitab-kitab tadi itu Surah Salasa atau kitab tauhid. Ya kan? Juga seperti kita wasitiyah, misalnya kita ya dan kita tahu ya insya Allah tidak gampang tersesatkan. Jika memang mempelajarinya dengan niat yang ikhlas. Tapi kalau niatnya nggak ikhlas karena mencari ijazah, pulang dia akan membela iroh. Maka kuliah usuluddin dari Jamiah Islamiyah sampai pulang ke negerinya karena dulu niatnya cari jasa dan semisalnya biar pekerjaannya mapan di rumah nggak pernah menjelaskan tentang akidah yang benar. Ya. Bahkan di rumah cuma apa? Mengejar kedudukan di pemerintahan seperti ketua MPR. Yang dulu adalah tempol siapa oleh seorang lulusan jamiah Islamiyah siapa? Dokter Betul siapa? Eh? Khurafat nomor wahid siapa? Eh? Hidayat Nur, Nur Wahid. Khurafat nomor wahid. Ayo. berarti Perhatikan dan yang lain banyak mereka cuma di Indonesia nanti untuk ngisi perutnya di organisasi. Dulunya dididik dengan pendidikan yang mencukupi, tapi karena datangnya ke sana bukan cari ikhlasan yang benar, jadi ya dapatnya pulang ke Indonesia apa? Seperti itu, menyedihkan. Berkata saya benar, Bas rahimahullah ta'ala wa takut dama ghairu roh. Ini sudah telah berlalu berkali-kali. Wa takut dama ghairu roh, Berkali-kali telah lalu tentang hadis ini. Taqaddamal kalam ala misli hadha, telah lalu pembicaraan atas semisal hadis ini. Ya kan hadis itu telah lewat. Wanal wajib kama huwa tariqu al-sunnah imraru hadis sifat kama ja'at min gauri ta'arrudin lil ma'anil lati tatallaqu bil kaifiyah. Tengok wanal wajib, perhatikan. Bahwasanya yang wajib sebagaimana jalan atau manhajnya ahlu sunnah. Torik mana manhaj. Metodenya ahlu sunnah. Dalam perkara ini yang wajib adalah imroru hadis sifat. Amarro yumirru imroron menjalankan. Sifat-sifat ini sebagaimana datangnya tanpa harus taruh tanpa harus menghadapi atau maju tanpa harus maju kepada makna-makna yang berhubungan dengan kaifiyah. Dengan kaifiyah ya ini bagaimana Allah mendekat, bagaimana Allah datang harwala ini tanpa harus disinggung, tanpa dihadapi, tanpa dibicarakan. Makna harwala secara lafadznya gamblang, tapi kaifiyahnya wallahu a'lam. Allah mendekat satu bak, satu depa, Allah mendekat satu hasta. Ini maknanya jelas namanya mendekat. Tapi keifianya tata cara mendekat nggak ada yang tahu. Nabi pun nggak tahu. Mafhum? Kalau Allah tahu pasti akan disampaikan. Kenapa? Karena beliau Nabi terbebani untuk menyampaikan misi risalahnya Allah Taala. Bagaimana kalau tahu nggak dibiarkan nggak disampaikan? Maka Nabi saya nggak tahu bagaimana kita mau menginginkan tahu. Jadi apa yang terbesit dalam hati kita itu nggak perlu kita hiraukan tentang keifiannya Allah datang satu bak apa namanya mendekat satu asta atau satu depa atau datang dengan harwala ini kita nggak perlu berangan-angan tentang keifiannya. Semua yang terbesar dalam dalam hati kita Allah lebih mulia Allah lebih agung, Allah lebih sempurna dari apa yang terpesetkan dalam benak kita tentang sifat-sifat ini. Salman, nanti kan? Hada yadul ala annau asra'u bil khair subhanahu ila ibadihi. Ini menunjukkan bahwasanya Allah asra'u bil khair. Annahu asra'u bil khair. Bahwasanya Allah asra'u bil khair lebih cepat lebih bersegera dengan kebaikan kepada hambanya. Mata asra'u bil khair wa taqarrabu huwa asra'u. Kapan mereka hambanya bersegera kepada kebaikan atau dengan kebaikan dan mendekat kepada Allah dengan kebaikan, sungguh Allah lebih bersegera kepada mereka dengan kebaikan wa a'dhamu ihsanan. Kebaikannya lebih besar wa a'dhamu judan, dermanya lebih besar wa a'dhamu karaman. Nah, sama saja orang mana maknanya sama. Allah lebih derma. Seorang hamba lupa derma, Allah lebih derma lagi. Ini tuntutan makna dari hadis ini. Wa amma kaifiyah wa amma kaifa yataqarrabu dira'an wa ba'an wa ya'ti harwalatan kullu hadza mimma ta'allaqu bis Dan adapun bagaimana Allah yataqarrab mendekat satu hasta. Bagaimana Allah mendekat satu depa, bagaimana Allah datang dengan harwala, ini seluruhnya termasuk apa-apa yang berhubungan dengan sifat. Dan kita di atas metode, di atas manat wa tariku fiha ma'rufun wahidun. Metode dalam perkara ini adalah sudah jelas gamblang satu metode yaitu imraruha kama ja'at min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala taqyifin wala tamtsilin. Memperjalankan memperlakukan sifat-sifat ini sebagaimana datangnya dalam hadis, dalam ayat tanpa harus kita selewengkan, tanpa kita ingkari, tanpa kita bagaimanakan, tanpa kita serupakan. Maknanya kita akui dan Allah kita tetapkan bahwasanya Allah memiliki sifat-sifat ini secara sebenarnya. Memiliki sifat harwala, memiliki sifat mereka dengan baan dan diroan. Ini nggak kita pungkiri dan kita nggak perlu mentawil, nggak perlu kita ganti dengan makna yang lain. Ini ya, Allah akan kita pelajari dalam dari kita di siang jam 2, sepekan dua kali. Kitabnya apa? Muhammad Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullah taala yang beliau mensyarah kitab Al-Aqidah Wasithiyah li Syekh Ibnu Taimiyah. Kitab ini sangat gamblang, gampang, ringkas dan padat. Ya kan? Bagi siapa yang ingin mengikuti dari sekitar di siang hari jam 2 sampai asar, silakan beli kitabnya segera. Nah, dan Abu Muslim dan yang lain yang mungkin bisa membantu kawan-kawannya untuk beli kitab ini segera di apa diwujudkan kitabnya. Bagi harga yang murah nggak apa-apa, katanya yang asli katanya mahal. Berapa? 100 lebih. Mungkin ada satu keluarga punya anak dua tiga nggak mampu beli ya, yang harga yang sekiranya bisa dijangkau saja. Dan itu segera. Saya bilang sama Abu Muslim segera untuk diwujudkan atau yang lain. Dan akan segera kita mulai. Dan ini sangat benar-benar apa? Sangat dibutuhkan oleh kita semuanya. Di era ataupun di zaman yang sekarang ini sudah banyaknya rancu pemahaman dalam masalah ini. Di negeri ini banyak tokoh-tokohnya seperti Abdul Samad dan yang lainnya. Maka semoga saja dakwah kita ini langgeng sampai akhir dunia. Dia melanjutkan dan ini termasuk dari terhitung sebagai wasiat kita, wasiat anak secara pribadi untuk semoga saja kelanggengan ini sampai akhir dunia ini dalam menjalankan agama yang benar ini. Dalam menjalankan agama yang benar ini. Baik. Balillahu a'lamu bima yatallaqu bil kayfiyah subhanahu wa taala. Bahkan Allah lebih mengetahui dengan apa yang berkaitan dengan kayfiyah dengan tata cara. Bagaimana Allah mendekat satu hasta, mendekat satu depa dan datang harwala ini Allah yang lebih tahu. Hambanya enggak ada yang tahu. Nabi pun enggak dikasih tahu. Maka kita enggak perlu untuk mengubuk-ubuk ingin tahu maka kalau itu barang siapa yang menyerupakan dengan mulutnya, dengan hatinya, kemudian dari situ karena menyerupakan nggak boleh kemudian mengganti, ini jadi sudah benar-benar melampaui jalan yang benar, lewat dari jalan yang benar. Apa ya, gua? Dan itu nanti akan dijelaskan panjang lebar berkali-kali dalam kitabnya Syekh Muhammad Khalil Haras rahimahullah taala dari awal sampai akhir. Berulang-ulang dijelaskan. Masya Allah ya Rabbi. Antum itu gimana tuh? Mesti bilang sudah jangan kayak gitu. Baik. Ya, <clears throat> Qala imam Bukhari rahimahullah alaihi wa sab'a wa khamsami'a wa sab'a wa salasin hatta sana musaddadun an Yahya an Taimi an Anas Anas bin Malik an Abi Radhiyallahu anhu ana qala Rubama zakara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala idza taqarraba al-abdu. Rubama zakara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau berkata. Ini apa meriwayatkan tentang kalamnya Allah Taala, "Idza al abdu min minni sibran min minhu dira'an." Wa min minni takarab taqarrabtu min ba'an au bu'an. Waqala muhtamirun samitu abi samitu Anasan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam yarwi an Rabbi azza wa jal. Ini adalah kalamnya Allah taala. Berikut di situ ada kalamnya Allah taala akan jelaskan saya bin Bas dalam jelasan berikut ini. Hadis berikut berakam wa awas wa samana salasina tasana Adam. Hadasana Adam, hadasana Syu'bah, hadasana Muhammad bin Ziyad. Qala samitu Abu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam yarwi an Rabbikum Qala kulli amalin kafaratun. Wasawmu li wa ana azzi bihi wa la khulufu fammi saimi atyabu indallahi min rihil misk. Ini juga diantara hadis qudsi. Rasulullah meriwayatkan dari Rabbnya. Dari Rabb kalian. Qala Allah Ta'ala kulli amalin kafarah. Kata Allah Ta'ala, masing-masing amalan ini ada kafarahnya, ada apa? Ada tebusannya. Pesomuli dan puasa itu adalah bagiku untuk aku kata Allah. Wa ana azzibihi dan aku akan membalasnya. Membalas puasa tersebut. Aku akan beri balasan bagi puasa tersebut. Padahal puasa itu adalah untukku. Wala qalubu fammi saimi lam lam takit. Dan sungguh bau enggak enak dari mulutnya orang yang berpuasa. Bau enggak enak dari mulutnya orang yang berpuasa lebih atyab lebih apa? Atyab lebih bagus di sisi Allah Taala daripada baunya minyak wangi. Hmm. Khuluf itu adalah perubahan bau dari mulut. Karena orang itu nggak makan dari pagi sampai sore, mulutnya kan berubah baunya. Tapi di sisi Allah lebih wangi daripada mis miskin. Ini deskripsi. Baik, ada sirakam sebala wa khamsami'a wa tis aw salasin Hatasana Hafsu bin Umar. Hadatsana Syu'bah an qadada ha ini dalamnya pindah sana tahwil ha itu namanya rumus. Pindah sana. Tadi pertama gurunya namanya Hafs bin Umar. Kemudian sanat yang kedua gurunya apa? Wa qala li khalifah. Nah, ini gurunya Imam Bukhari, namanya Khalifah. Hadatsana Yazid bin Zurai an Sa'id an Qatada an Abi al-Aliyah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam Dari Kota Ada, ketemu di sana Abul Aliyah. Ketemunya apa? Porosnya di Ada. Fima yarwi an Rabbihi. Qala la bagi li abdin ayyakula innahu khairun min Yunus bin Matta wa nasabu ila abihi. Ini juga diskusi. Tidak sepatutnya kata Allah Ta'ala. enggak sepatutnya bagi seorang hamba. Berkata. Ya kan? Bahwasanya dirinya lebih baik daripada Yunus. Nabi Yunus ibnu Matta. Wa nasabu ila abihi. Ini. Bukan kalamnya Allah. Wa nasabu ila abihi ini. Kalamnya rawi. Ya kan? Dan Yunus ini dinisbatkan kepada bapaknya, bukan kepada ibunya. Mata ini adalah nama bapaknya, bukan ibunya. Nanti akan jelaskan. Asara wa sahid qawluhu ayyakula. Nah, jadi beberapa hadis ini dibiarkan oleh Syekh bin Bas tidak dijelaskan tentang tujuan pembawaan Imam Bukhari dalam membawakan hadis ini tujuannya adalah wal abdu yunsabu ilahi kauluhu. Nah, jadi perkataannya hamba itu dinisbatkan kepada hamba. Maknanya perkataan hamba adalah makhluk. Nah, perkataan hamba adalah makhluk yunsabu ilahi kauluhu. Amma taqarraba wa taqarraba minni tun tunsabu af'alu tunsabu afalu ilaihi Takor takor roba takor eh, takor, eh, takor roba, eh, Takor syahid wa ada nisbatu apalil ibad ilaihim. Jadi perbuatannya hamba dinisbahkan kepada hamba dan perbuatan Allah kepada Allah Ta'ala. Dibedakan antara dua penisbatan ini ada yang kepada Allah dan kepada hamba. Dan itu adalah yang diinginkan Imam dan kita beliau kholku af'alil ibad. Dari awal sampai akhir yang diinginkan adalah itu. Untuk dibedakan antara apa yang dilakukan oleh hamba adalah perbuatan hamba dan apa yang dinisbahkan kepada Allah yakni dari apa yang mungkin dibaca oleh hamba berupa Al-Qur'an, kalamullah, tapi kiraannya perbuatan hamba adalah ma makhluk. Soalun Yunus bin Mata nisbatun ila abihi Yunus bin Mata ini apakah nisbatnya kepada bapaknya katanya. Sebabnya saya bin Bas, Mata Abu Hulaisa wa ummuhu. jadi Mata ini adalah bapaknya bukan ibunya. Ada Nabi Yunus. Ya kan? Jadi ini namanya bapaknya adalah Mata. Kata Stid. Mata ini bukan ibu Nabi, bapaknya. Soal wal yunsabu ila ummihi yakni apakah bisa dinasbat kepada ibunya? Jawablah tidak. Yuridu min babil bayan Ibnu Mata Mahya ummuhu wa abuhu maksudnya abu wa abu. Mata itu bukan ibunya tapi bapaknya. Ini yang diinginkan oleh Imam Bukhari untuk penjelasan tentang mata itu apakah bapaknya atau ibunya. Maka dikatakan wa nasabau ila abihi. Baik. salah sampai sini kita cukupkan dan ada selanjutnya kita baca waktu yang akan datang dan semoga saja kitab ini kita segera selesai dan ganti kitab yang lain. <clears throat> Nanti bila perlu mungkin sarah kita sarah apa kalau harus kita baca juga di dars umum di sini.